yang nah, saya hormati staf jajaran Pemkot dan para hadirin, para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyiramkan rahmatnya kepada kita sekalian hingga nantinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim di tahun yang akan datang untuk melakukan ibadah dan taat selalu kepadanya karena kita telah memulai tahun ini dengan ketua malam yang mulia ini adalah malam saat awal daripada tahun 1403 di mana kita telah memulainya dengan zikrullah dan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW melalui majlis yang suci ini kita berkumpul, kita memperbanyak sholawat bahkan kita juga mendengar petuah warisan daripada Nabi Muhammad SAW. wa alihi Semoga dalam hati kita ditanamkan mahabbah kecintaan kepada Allah Mahabbah kecintaan yang ditanamkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam Dalam satu kitab maulid diriwayatkan Bahwa di Mesir itu pernah terjadi Seorang suami istri Yang ketika itu terusik dengan suara beberapa orang dengan hadrahnya dan suara-suara yang keras nyampai kepada rumahnya ketika itu sang istri yang gak kuat dengan keramaian itu keluar dari rumahnya melihat oh posisi dilakoni ngomong di pendopo kok gerudak gerudak keramaian gak karu-karuan kemudian suaminya mengatakan bumbul muslimun yu'adzimuna dinahum wa yu'adzimuna nabiyahum biasa orang Islam maulitan nyebut-nyebut nama Allah mengagungkan agama Allah dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sang suami istri tadi mengkritik dengan kritik yang pedas, lah, hingga akhirnya diteruskan dengan tidur ketika tidur si istri tadi kok subhanallah apa yang dia lihat nyambung dalam mimpinya di saat dia tidur bermimpi melihat ada seseorang yang sedang digerumuni orang banyak di saat itu pula sang perempuan tadi ini kok kepingin tahu Sopo sih bisa bilang wong Sampai itu orang pada berhubung salaman Kemudian mendekat, mendekat, mendekat Tiba-tiba dilihat Tidak taunya seseorang dengan wajah yang begitu gagah dan indah Dengan wajah yang berseri-seri Memancarkan cahaya Yang membuat hati orang tersebut langsung merasa cinta dengan orang itu Semakin didekati, semakin dekat Akhirnya terkena imbasan orang-orang yang habis salaman dengan orang tersebut tanya mas si niku wong sing ganteng sing disalamani wong itu, lho masuk kakenan dan niku lak kanjeng Nabi Muhammad beliau Rasulullah beliau Nabi Muhammad yang diagung-agungkan orang Islam yaitu Nabi Muhammad hatinya langsung Perkusik mahabbahnya, kecintaannya Subhanallah Ini nanti Pak sih lihat ngomong Islam Yang delok ganteng ini Delok bercahaya ini wajahnya Memang tepat, memang pantas dia dulu Tapi nggak pede karena dia nggak beriman Dia bukan orang Islam Ketika mendekat, semakin mendekat Bertanya dengan seseorang di sampingnya Aro'aita Hal idha usallimu alihi, Hal yaruddu salami Wahai pak, kira-kira Nabi Muhammad dikira tak salami aku dibalas salam apa enggak sebab saya bukan orang Islam kemudian kata orang tersebut dia coba aneh aneh dijawab dia beruntung anda kemudian mendekat semakin mendekat begitu dekat dengan wajah indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sang wanita yang kafir berarti mengatakan Assalamu'alaikum ya Rasulullah Dijawab sampai kanjeng Nabi Wa salam Dan keselamatan juga untuk Aradaita salam ya Rasulullah Kanjeng Nabi Jenengan kok membalas salamku Sedangkan saya bukan orang mukmin dan beriman kepada Allah Dan beriman kepadamu Jawaban kanjeng Nabi Muhammad Ma itu illa wa inni alimtu annaka dari Aku nggak jawab kecuali aku tahu kecuali engkau pasti akan dapat hidayah dan memeluk agama Allah. Kemudian diriwayatkan di situ dia berpeluk mencintai Rasulullah menggunakan kesempatan dengan beliau mencium tangannya Rasulullah dalam mimpi tersebut ketika bangun tidur waduh musibah besar sebab baru saja ngelitik bareng-bareng ambil bojunya kok saya ingin melibu Islam masih jadi pakat di bujuku mau ngomong gak berani bingung dia dalam waktu subuh tersebut mau mendahului gak berani kemudian sang suami kok melihat lagat yang berbeda yang aneh bertanya wahai istriku ada apa dengan dengan rumah bikin syai'an fi mahlamik apakah kau melihat sesuatu ketika kau tidur kok mati kemudian berkata dengan berat hati iya wahai suamiku aku lihat sesuatu yang begitu aneh menakjubkan dijawab i'lami innama ro'aiti ro'aitu fi manami apa yang kau lihat pasti apa yang juga aku lihat dalam tidurku loh apa yang kau lihat bukankah kau tadi ketemu dengan Rasulullah Betul, aku bahkan mendekat, aku tapi bersalaman dengan Rasulullah. Di situ pula aku bermimpi, aku melihat Rasulullah dan bersalaman kepada Rasulullah. Sejak itu keduanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan cerita ini dalam kitab Maulid terjadi di negeri Mesir. Masih nah, bingung kalau kali jenengan nih kalau Pak Maulid nih istiqomah tapi gak tahu mimpi jadi Nabi. Lha niki wong kafir lho Pak tanggane kok krungu suarane maulid mimpi si Nabi. Tapi kadang kita sudah berkali-kali bahkan kita hadir maulid, kita pelajari syariatnya. Tapi kenapa kok kadang-kadang tidak sempat kita bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW? Maka kita berharap lantunan maulid yang sama-sama kita dengar insya Allah membawakan hidayah buat kita sekalian buat orang batu yang di sekitar Pemkot dan insya Allah juga khususnya bagi pegawai atau segenap staf yang ada di Pemkot Semoga berkat maulid ini semuanya besok mimpi ketemu Rasulullah. Amin. Nanti insya Allah Pak Budi ngasih syarat dari 4000 itu yang masuk yang pernah mimpi Rasulullah. Tak patok nih pegawai. Allah yang hadir istiqomah insya Allah kepilih amin amin ya rabbal alamin hadirin yang dimuliakan oleh Allah ayo di tahun akan datang kita muhasabah apa kira-kira nantinya yang akan kita lakukan kita sudah mendengar tadi dari Kiai Munir Alhamdulillah begitu indah lantunan apa yang beliau katakan dari nasihatnya disempurnakan lagi oleh Kiai Rafi'an Hafizahumullah Ifdon tanamatan di dunia wal akhirat Dan saya nggak ingin tambah panjang Cuma perlu ditambahi mahabbah Kata Najib Nabi Tahu yang akan datang ini ayo Kita nggak sekedar cuma sholawat Tapi sholat yang ingat kembali Sholawat yang istiqomah sholat yang akan kakuan Ini adalah air buat kita Makanya sampai Najib Nabi nggak mau menemui kita bahkan dalam mimpi apalagi sampai kita jaga bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa wa Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadikan tahun yang akan datang adalah tahun yang lebih afdol dari tahun kemarin. Kemarin itu istiqomah maksiat, ayo saya istiqomah taat. Okay? supaya kita menjadi orang yang muflih orang yang gembira hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Dan kita terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wali Kota yang selalu memberikan kepada kita kesempatan dan insya Allah ini akan istiqomah majelis kita ini sampai tahun-tahun yang akan datang dan membuahkan manfaat yaitu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wis ini apa yang saya sampaikan, yang nah, akhir akhir kok bingung. Kok disampaikan, kok hadir mau kita ambil ini, di ya, pendopo ya ini ngomong-ngomong bu, sing pertama nyetrum nyetrum <laughs> sing sing kali sing kali niku anu apa jenenge morok morok itu sekali kape, ya kakean anu terus sing terakhir wah sing terakhir mimpi kok itu insya Allah apa yang kita sama-sama dengar kita tidak dapat mendapatkan Bashir alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Beri kabar gembira orang-orang yang mendengar perkataan baik, maulid, zikir, insya Allah diikuti dengan amalan yang baik hingga nanti di tahun yang akan datang kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini apa yang dapat saya sampaikan. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.